محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محتثاتها فإن كل محتثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في نار أيها الناس Masyiral muslimin Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya yang telah memberikan kepada kita pertolongannya karena hanya dengan pertolongan dari Allah tabaraka wa taala seorang hamba bisa melakukan ibadah kepada Allah tabaraka wa taala sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memerintahkan kepada kita supaya meminta pertolongan kepada Allah untuk menjalankan ibadah Begitu juga Allah Tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita supaya kita senantiasa meminta tolong kepada Allah Tabaraka wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim ayat yang sering kita baca disebutkan iyyaka na'budu wa kana nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah Kita masih melanjutkan pembahasan kita Pada kitab Fadlul Islam Keutamaan agama Islam Yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahab Rahimahullahu ta'ala yang mana pada pertemuan sebelumnya beliau menyebutkan satu judul yang menjelaskan tentang agamanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam agama yang mengajak kepada tauhid mengajak manusia untuk memurnikan ibadah kepadanya dan mengingatkan manusia dari perbuatan-perbuatan syirik Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam di dalam ayatnya Allah nyatakan wa makana minal musyrikin wa makana minal musyrikin dan tidaklah Nabiullah Ibrahim alaihissalam termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah yang berbuat syirik kepada Allah ayuhal mu'minun inilah agama yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam agama yang hanif itu agama yang mukhlisan lillahi azza wa jal fil ibadah agama yang mengajak untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala sekali lagi inilah agama yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-130 Allah menyatakan wa qaluhu ta'ala wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin perhatikan sekarang setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Allah nyatakan wa man yarghabu barang siapa dan barang siapa yang membenci terhadap agamanya Nabiullah Ibrahim itu agama tauhid agama yang mengajak manusia beribadah kepada Allah membersihkan dari amalan-amalan syirkiat, amalan kesyirikan dan barang siapa yang dia membenci agamanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam illa man safiha nafsah kecuali orang yang memperbodoh dirinya. Walaqad istafainahu fid dunya. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memilih Nabiullah Ibrahim alaihissalam di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas salihin dan sesungguhnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam di akhirat adalah orang-orang yang salih. Barakallahu fikum. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang membenci agamanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam agama yang lurus agama yang mengajak untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka dijelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah ta'ala wa millatu Ibrahim hiya at-tauhid wal ikhlasu lillahi azza wa jalla ada pun yang dimaksud dengan agamanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya. pun yang dimaksud agamanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu adalah agama at-tauhid. Agama yang mengajak kepada tauhid wal ikhlas. Agama yang mengajak kepada keikhlasan. Artinya adalah memurnikan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan man yarghabu an milati Ibrahim. Dan barang siapa yang membenci agamanya Nabiullah Ibrahim itu membenci tauhid, membenci pemurnian ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan illa man safiha nafsah yang memiliki kebencian kepada agamanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam kecuali adalah orang yang safiha nafsah. Kata Allah Subhanahu wa taala orang yang safi safi itu adalah orang yang dungu. Inilah orang yang membenci tauhid. Pada hakikatnya mereka adalah orang yang safi orang yang tidak punya akal. Kata beliau rahimahullah taala wasafahu huwa al-khifatu fil aql. Yang dimaksud dengan safih itu adalah orang yang kurang akalnya. Inilah keadaan orang yang membenci dakwah tauhid. Orang yang membenci dakwahnya para nabi. Mereka adalah orang yang safih, orang yang tidak punya akal. Wa wasafihun fi nafsihi wa huwa yaz'umu annahu aqilun, wa huwa safihun fi nafsihi pada hakikatnya orang tersebut adalah orang yang safi, orang yang dungu tapi dia mengira bahwasanya dirinya adalah orang yang aqil, orang yang cerdas ya inilah ahlu syirki pada hakikatnya mereka adalah orang yang safi, orang yang dungu orang yang kurang akalnya walaupun dia menganggap atau merasa dirinya adalah orang yang cerdas, orang yang akil, tadi tapi pada hakikatnya dia adalah orang yang safi. Barakallahu fikum. Walakinnahu fil haqiqati safihun. Akan tetapi pada hakikatnya orang tersebut adalah orang yang safi, orang yang kurang akalnya yatruku millata Ibrahim safihun. Inilah orang yang meninggalkan agamanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam dialah orang yang safih, orang yang kurang akalnya, orang yang tidak sempurna akalnya. Ini kalau ada orang dia sampai meninggalkan agama tauhid, meninggalkan barakallahu fikum pemurnian ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Allah nyatakan walaqad istafainahu. Itu Allah Subhanahu wa taala telah memilihnya Nabiullah Ibrahim alaihi salam di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas salihin. Ini merupakan pujian rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabiullah Ibrahim alaihissalam ditambah lagi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Nabiullah Ibrahim alaihissalam aslim ya. berserah dirilah apa yang dimaksud berserah diri di sini yaitu akhlasadinahu lillahi azza wa jal wa taraka ibadatal awthan wal asnam yang dimaksud aslim di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Nabiullah Ibrahim alaihissalam aslim ya maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam langsung mengatakan qala aslamtu lirabbil alamin. Saya berserah diri tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. <clears throat> Apa yang dimaksud dengan aslim? Kata beliau akhlasa dinahu lillahi azza wa jal. Yang dimaksud dengan aslim artinya adalah mengikhlaskan di dalam beragama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan peribadatan-peribadatan kepada al-authan sesembahan-sembahan selain Allah meninggalkan peribadatan kepada al-asnam patung-patung ya tatkala Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk tunduk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala ternyata langsung mendengar dan langsung mengikutinya langsung mengatakan qala aslamtu li rabbil alamin mengatakan ya saya berserah diri yaitu mentauhidkan Allah meninggalkan peribadatan-peribadatan selain Allah ini semua hanya untuk Allah Rabbul Alamin ya. inilah ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah inilah hendak yang dimiliki oleh seorang muslim dia segera untuk menerima perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala Tatkala ada al-amr, ada perintah, bersegera. Tatkala ada nasihat, segera untuk diterima. Inilah yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Barakallahu fikum. Ini sifat yang sangat mulia yang dimiliki oleh beliau Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Maka tatkala mendapatkan perintah yang demikian, wa kasaraha wa hattamaha Nabiullah Ibrahim alaihissalam langsung menghancurkan ya, memecahkan patung-patung yang ada sebagai bentuk ketundukan Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada Allah tabaraka wa taala sekali lagi inilah hendaknya yang dimiliki oleh seorang mukmin dia tunduk kepada Allah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya sekedar memecahkan patung-patung saja. Wa yatabarra'u min ahliha berlepas diri dari pelaku-pelakunya yaitu pelaku-pelaku kesirikan ya. ini yang seharusnya dilakukan oleh seorang mukmin bukan hanya meninggalkan kesirikannya tapi juga berlepas diri dari pelaku-pelaku kesirikan wa ma hasala minal idza'i ala dzalik maka Nabiullah Ibrahim alaihi salam mendapatkan gangguan disakiti oleh kaumnya tatkala berusaha untuk menegakkan at-tauhid difitnah disakiti dan seterusnya ini adalah merupakan sunatullah sudah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya yang namanya orang berjalan di atas al-haq, orang mengikuti al-haq ini terus akan diganggu oleh syaitan dan bala tentaranya. Barakallahu fikum. Ya. Maka kata beliau rahimahullah taala, "Idz qala lahu rabbu aslim qala aslamtu li rabbil alamin." tatkala dikatakan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala aslim berserah dirilah ya ini tunduklah kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin langsung menjawab langsung menjalankan aslam aslamtu li Rabbil Alamin ya saya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin ya ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah Inilah yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya. Ringan untuk melakukan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara sebabnya adalah karena al-ikhlas. Keikhlasan yang ada pada diri beliau sallallahu alaihi wasallam sehingga gampang mudah untuk menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Gampang untuk melakukan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa ikhlas di dalam beragama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas di dalam beragama. Di dalam ayat Al-Qur'anul Karim sering kita dengar ayat yang memerintahkan supaya kita ikhlas di dalam beragama. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintah dan tidaklah mereka diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali supaya mereka mengikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala agama ini ya. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua supaya kita mengikhlaskan memurnikan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga ayuhul muminun rahimani wa rahimakumullah ini yang harus senantiasa kita ingat tatkala kita beragama, tatkala kita bermanhaj, tatkala kita menjalankan perintah, menjalankan sunnah hendaklah didasari karena ikhlas sehingga jangan karena adah, karena kebiasaan. Barakallahu fikum. Tapi semua didasari keikhlasan. Tatkala memelihara jenggot, tatkala mata di apa? Ya ini kain di atas mata kaki, celana di atas mata kaki. Hendaklah didasari ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena sudah terbiasa, ya. Atau barakallahu fikum tujuan-tujuan yang lain. Ini hendaklah yang senantiasa kita perhatikan, yang senantiasa kita jaga. Jangan sampai seorang menjalankan din, menjalankan agama, maka jangan sampai seorang barakallahu fikum dia beribadah kepada Allah ternyata tujuannya adalah hanya sekedar riyah, hanya sekedar sum'ah. Maka yang seperti ini merupakan perkara yang sangat berbahaya. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam salah satu contoh bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat cepat menyeru panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah Selanjutnya kata Syekh rahimahullahu taala disebutkan di dalam hadisnya Amr Ibn Al-As radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan inna ala abi fulanin laisa li, laisa li bi Inna ma awliyai al-muttaqun innama auliyai al-muttaqun. Perhatikan di sini Al Anu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, Inna ala Abi Fulanin sesungguhnya keluarga Abi Fulan laisali biaulia itu bukanlah bagiku orang-orang yang aku cintai. Inna ma'auliyai al-muttaqun sesungguhnya orang-orang yang aku cintai mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di dalam hadis ini dijelaskan barakallahu fikum siapakah orang yang berhak untuk kita cintai? Siapakah orang yang berhak untuk kita bela? Ya. Maka disebutkan di sini bahwasanya yang namanya al-walayah wahya al-mahabbah yang namanya al-walayah adalah mahabbah kecintaan. <clears throat> Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatabarra'u <clears throat> miman laisa ala dini tauhid. Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang-orang yang tidak berjalan di atas tauhid. Ya. Walaupun itu keluarga terdekat. Tapi kalau ternyata tidak berjalan di atas tauhid, berjalan di atas kesyirikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlepas diri. Walau kana min aqaribihi fin nasabi walaupun ternyata orang tersebut adalah kerabat yang sangat dekat kalau ditinjau dilihat dari sisi nasab dari sisi keturunan tapi kalau hakikatnya pada kenyataannya tidak di atas tauhid atau bahkan berjalan di atas kesyirikan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa li bi auliya ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencintainya fa innahu la yuhibbuhu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencintainya inilah di dalam hadis tersebut terdapat kudwah tuntunan untuk kita bagaimana kita menyikapi bersikap kepada ahlu syirki kepada orang-orang yang berjalan di atas kesyirikan ya. barakallahu fikum kata beliau rahimahullah ta'ala walaysa, walaysa lahu bil awliya maka mereka barakallahu fikum tidak mendapatkan kecintaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni la yuhibbuhum madamu ala ghairi dinihi sallallahu alaihi wasallam itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencintai mereka selagi mereka tidak berjalan di atas agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. inilah yang menjadi ukuran ya. siapakah orang-orang yang kita cintai mereka adalah ahli tauhid yang berjalan menempuh jalan yang di lakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin aulia rasulihumul muttaqun. Akan tapi mereka orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam humul muttaqun. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala inilah yang mendapatkan kecintaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawa'un kanu min aqaribihi aw min khairihi baik orang tersebut itu masih kerabatnya atau ternyata barakallahu fikum orang lain ya ternyata orang tersebut orang lain bukan kerabatnya bahkan kalau dilihat dari si nasab sangat jauh tapi kalau mereka orang-orang yang bertakwa maka berhak untuk dicintai. Kalau mereka orang-orang yang berjalan di atas tauhid, maka mereka berhak untuk dicintai. Sebagai contoh, bahwasanya barakallahu fikum Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai ahlu tauhid. Walaupun ternyata barakallahu fikum mereka itu bukan keluarganya, bukan nasab yang dekat, sebagai contoh adalah Salman Al-Farisi wa Bilal bin Rabah Al-Habasi wa Syuhaib Ar-Rumi. Ya. Siapakah tiga orang ini? Apakah masih nasab atau masih ada hubungan nasab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menyebutkan haula'i laisu min aqaribihi ternyata Salman Bilal bin Rabah Suhaib Ar-Rumi ya. mereka itu bukanlah keluarga dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan ya. wa innamahum minal mawali tapi kenyataannya mereka itu adalah budak mereka itu adalah para budak Salman, Bilal, Suhaib, Ar-Rumi Haula ilmawali Mereka itu adalah budak-budak Wa ma'ahada Kata beliau bersamaan dengan ini Saru akraban nasi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahabbahum ilaihi bersamaan dengan ini Salman seorang budak, Bilal seorang budak, Suhaib Ar-Rumi seorang budak. Bersamaan dengan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum sangat mencintainya. Saru aqraban nas sehingga mereka menjadi orang yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa demikian? Jawabannya adalah karena mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang berjalan di atas tauhid. Orang-orang yang mengikuti petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum mu'minun ditambah lagi karena mereka seorang mukmin. Kemudian contoh berikutnya bahwasanya yang menjadi ukuran seorang dicintai atau tidak itu bukan keluarga, tapi adalah at-taqwa wal iman, keimanan dan ketakwaan. Contoh berikutnya, bernama Abu Lahabin aduwun lahu wa huwa ammuhu akhu abihi wa ma hadza faqat tabarra'a minhu sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai contoh Abu Lahab itu adalah aduun lahu, orang yang memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wawa amuhu padahal dia pamannya sendiri, saudara dari bapak. Ya, saudara bapaknya. Persamaan dengan ini kata beliau, wa ma'ahadha faqad tabara'a minhu sallallahu alaihi wasallam. Persamaan dengan ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari yang namanya Abu Lahab. Walaupun kalau dilihat dari sisi nasab, dari sisi keturunan sangat dekat ya. Tapi ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena tidak berjalan di atas tauhid, tidak mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata beliau, falaisat al-mas'alatu mas'alatal qarabah. Sehingga yang menjadi permasalahan itu bukan masalah dekat atau tidak, ya. Tapi yang menjadi permasalahan barakallahu fikum adalah dilihat dari sisi ad dari sisi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau wala wala syarafa liqarabati min rasul sallallahu alaihi wasallam biduni din. Kata beliau tidak ada lagi istilah kemuliaan dari sisi nasab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa didasari dengan agama ya. Jadi yang menimbang itu bukan karena nasabnya oh saya sangat dekat tidak ya tapi yang dijadikan Barakalofikum timbangan itu adalah adin agama dilihat agamanya seperti apa dilihat di dalam bermanhaj seperti apa inilah yang terpenting Barakalofikum fikum ama idza kana ala dini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falahu sarful qaraba wa sarfud din Adapun kalau orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dia beriman, dia bertakwa, maka dia akan mendapatkan dua kemuliaan. Yang pertama kemuliaan karena dia berjalan di atas agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang kedua adalah kemuliaan karena dia dekat dari sisi nasab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu wa yajtami'u lahu syarafan terkumpul pada orang tersebut dua kemuliaan ama idza yakun indahu dinun adapun orang yang ternyata tidak memiliki agama artinya tidak mengikuti petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala tanfa'uhu silatul qarabah abadan ma'a mukhalafati din kata beliau rahimahullah taala adapun orang yang tidak mengikuti agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka tidak ada manfaatnya kedekatan orang tersebut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi nasab ya yeah. barakallahu fikum tidak ada artinya yang demikian la tanfa'uhu abadan, tidak bermanfaat sama sekali. Ma mukhalafati din, tatkala dia dibarengi dengan menyelisih agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Oleh karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya bani fulan keluarganya fulan bukanlah orang-orang yang aku cintai. Innama aliyau al muttaqun maka sesungguhnya orang-orang yang aku cintai adalah mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayuhal mukminun rahimani wa rahimakumullah hanya sekedar nasab ini tidak cukup ya. Sehingga di dalam hadis yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dikeluarkan oleh Imam Muslim Nabi menyatakan man bata'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Barang siapa yang amalannya itu pelan, maka nasabnya itu tidak bisa mempercepat. Artinya barang siapa yang punya amalan-amalan kejelekan, yang melakukan amalan-amalan kejelekan, maka barakallahu fikum nasabnya ini tidak bisa menyelamatkan. Kemudian dia menjadi orang yang baik di sisi Allah karena nasab barakallahu fikum tidak demikian ya sehingga sekali lagi yang menjadi ukuran itu adalah kebenaran dia di dalam beragama kepada Allah tabaraka wa taala. Ayuhal mukminun rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya kata beliau Fadilatul Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullahu taala. Wa fihi aidan an Anasin. Beliau juga akan menjelaskan sekarang akan menjelaskan sikapnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang berjalan di atas bid'ah. Kalau tadi keadaan orang-orang yang tidak mau mentauhidkan Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan laisa li bi awliya ya, Nabi tidak mencintai mereka orang-orang ahlu syirki walaupun masih keluarganya berikutnya kata beliau wafihi aydan an anasin begitu juga disebutkan di dalam hadisnya Anas Ibni Malik radhiyallahu taala anhu disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzukira lahu anna ba'da sahabati qala amma ana fala ak wala akilu lahma wa qala akharu amma ana fa aqumu wala anam wa qala akharu amma ana fala atazawwaju nisa wa qala akharu amma ana fa asumu wala uftir fa qala sallallahu alaihi wasallam lakinnani aqumu wa anamu wa asum wa uftir wa ataz wa atazawazun nisa wa aqulul lahma faman raghiba an sunnati falaisa minni ya dijelaskan di dalam yang Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu awasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzukira diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sebagian sahabat yang mereka menyatakan adapun saya tidak akan makan daging yang lainnya lagi mengatakan adapun saya akan terus mengerjakan salat malam dan tidak akan tidur yang lain mengatakan adapun saya akan tidak akan menikahi wanita yang lain lagi mengatakan adapun saya akan berpuasa terus-menerus dan tidak berbuka. Akhirnya artinya setiap hari dia berpuasa, berpuasa. Faqala sallallahu alaihi wasallam, takala Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar yang demikian, Nabi mengatakan, "Lakinnani aku muwa'anam." Akan tetapi aku ini bangun malam sholat, begitu juga wa'anam tidur wa asumu wa uftir saya puasa juga berbuka wa atazawwajun nisa saya juga menikahi para wanita Nih. wa aqulul lahma aku juga makan daging kata Nabi sallallahu alaihi wasallam faman rahiba an sunnati falaysa minni maka kata Nabi barang siapa yang membenci sunnahku jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka falaisa samini berarti dia bukan termasuk dari golonganku. Iya. Terkait dengan hadis ini barakallahu fikum dijelaskan oleh para ulama ada sebabnya. Asbabul wurud. Sebab munculnya hadis tersebut. Kata beliau hadal hadis fi sahih. Hadis ini disebutkan di dalam sahih yakni Sahih Al Bukhari dan sahih Muslim yaitu terkait bahwasanya haula jama'atun minas sahabati yaitu tentang sekelompok sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang yarghabuna fil khairi wal ibadati wa ta'ah yang mereka semangat untuk melakukan kebaikan semangat untuk melakukan ibadah, semangat untuk melakukan ketaatan. Ya. Nanti di sini kita akan melihat apakah cukup seorang melakukan ibadah hanya sekedar didasari dengan semangat. Ya. Barakallahu fikum. Disahkan tentang jamaatun minas sahabah. Sekelompok dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Sekali lagi mereka adalah orang yang semangat fil khair. Semangat melakukan kebaikan-kebaikan. Yarghabu fil ibadah, semangat untuk melakukan ibadah. Semangat untuk melakukan ketaatan. Dikisahkan sekelompok sahabat ini yang semangat-semangat ini waja'u yas'aluna an ibadati rasuli sallallahu alaihi wasallam yaitu mereka datang menanyakan tentang bagaimana ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tujuannya apa li'ajli an yaqtadu tujuannya itu untuk mencontoh Tujuannya barakallahu fikum untuk meniru. Ini tujuannya. Walama ukhbiru an ibadati sallallahu alaihi wasallam annahum taqaluha. Tatkala dihabarkan tentang ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat tersebut merasa ya, masih sedikit ya kalau ibadahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demikian, berarti masih sedikit. Kita itu harus melebihi ibadahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa alasannya? Ya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dosa-dosanya sudah diampuni, sudah dijamin masuk ke dalam sorga. Iya. Tatkala dihabarkan tentang ibadahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nahum taqalluha. Mereka merasa masih sangat sedikit. Sumakalu Kemudian mereka mengatakan ar-rasulu laisa mithlana. Sebagian sahabat yang semangat di dalam melakukan ibadah mereka mengatakan adapun Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak seperti kita. Kita itu harus lebih ya. Kalau Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat malam kemudian tidur, ya kalau bisa kita lebih. Kalau bisa kita nggak usah tidur, sholat terus. Kenapa demikian? karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti kita. Wa rasuluhu filallahu mata qaddama min dzanbihi wa mata akhar. Ditambah lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah diampuni dosa-dosanya yang telah lewat dan yang akan datang. Ya. Kalau kita belum ada jaminan, berarti kita harus lebih. Ini kata mereka. Wa huwa laisa bihajatin ilal ibadah. Kemudian menyimpulkan lagi, pada hakikatnya Nabi Muhammad SAW itu tidak perlu ibadah. Ya. Sudah diampuni dosa-dosanya, dijamin masuk surga. Barakallahu fikum. Sehingga mereka pun memberikan kesimpulan-kesimpulan yang tidak benar. Falamma balagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadaba wastada ghadabuhu. Tatkala yang demikian itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat marah. Nabi sallallahu alaihi wasallam marah dengan kemarahan yang luar biasa. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa qala ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Apa tujuannya sekelompok manusia mengatakan demikian-demikian? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ama ini akhwafukum lillah?" Sesungguhnya aku ini adalah orang yang paling takut kepada Allah. Wa atqaqukum lahu. Aku adalah orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala di antara kalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa inni usalli wa anam." Tapi aku ini mengerjakan salat dan juga tidur. Ya. Wa asumu wa uftir. Saya ini berpuasa juga berbuka. Wa atazawwajun nisa, saya juga menikahi para wanita. Wa aqilul lahma, saya juga memakan daging. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Faman raghiba an sunnati falaisa minni." Maka barang siapa yang dia benci terhadap sunnahku, tidak mencontoh, tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falaisa minni, berarti dia bukan golonganku. Ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita perhatikan niatan yang sangat baik yang mereka orang-orang yang senang kepada ibadah, senang kepada kebaikan, senang kepada ketaatan, ingin berusaha mengalahkan ibadahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena merasa dirinya tidak seperti Rasulullah, dirinya tidak ada yang menjamin diampuni ya dosa-dosa barakallahu fikum sehingga mereka ingin melakukan ibadah yang lebih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata yang demikian barakallahu fikum tidak disenangi oleh Rasulullah bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat marah dengan kemarahan yang luar biasa maka dijelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala Beliau menyebutkan fahadha fihi at minal ghuluwi fil ibadah maka ini merupakan tahdzir peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam minal ghulu supaya tidak berlebih-lebihan di dalam melakukan ibadah ya. merupakan tahdir peringatan dari sikap ghulu berlebih-lebihan di dalam melakukan ibadah wa huwa aziyadatu wa tashdidu ala nafsi yaitu menambah-nambahi kemudian tashdid memberat-beratkan terhadap dirinya ini termasuk yang tidak diperbolehkan di dalam din di dalam agama ya. seorang terlalu memberat-beratkan di dalam menjalankan perintah ya. tidak diperbolehkan nanti akan dijelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala ya alasan kenapa seorang itu tidak boleh tasdid terlalu berlebih-lebihan di dalam di dalam menjalankan perintah ya kata beliau fadinu wasatun yang namanya agama itu adalah tengah-tengah wasat ya walillahil hamdu ya. wa i'tidalu wala tasuq wala ala nafsika maka janganlah engkau memberat-beratkan terhadap dirimu ya wa tahmiluha ma la tatiqu sehingga pada ujungnya engkau membebani dirimu dengan sesuatu yang kamu tidak mampu kamu membebani dirimu dengan sesuatu yang kamu tidak bisa ya maka ini merupakan kunci di dalam melakukan ibadah kepada Allah jangan berlebih-lebihan barakallahu fikum wa rasul sallallahu alaihi wasallam hadara minal ghului fi ahadithi kathirah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mentahdir mengingatkan dari sikap hulu fi ahaditha kathiratin di dalam hadis-hadisnya yang sangat banyak menjelaskan tentang bahayanya hulu Nabi sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan halakal mutamati'un halakal mutamati'un halakal mutamati'un kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh binasa sungguh hancur orang yang dia berlebih-lebihan terlalu berdalam-dalam barakallahu fikum Kemudian ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dari bahaya berlebih-lebihan di dalam menjalankan din wahya ziyadatu fil ibadah yang dimaksud berlebih-lebihan di sini adalah menambah-nambahi di dalam beribadah eh. karena merasa barakallahu fikum dosanya sangat banyak tidak ada jaminan ya. kemudian kalau seperti itu sholatnya akan ditambahi dengan sholat-sholat yang bid'ah salat-salat yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang ber, yang namanya berlebih-lebihan di dalam beragama. Ini yang seperti ini diingatkan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal alaika antar fukabi nafsika bahkan hendaklah engkau barakallahu fikum membebani dirimu dengan sesuatu yang engkau mampu. Ya. Yeah wal insanu idza iqtasada fil ibadati wa tawassata fiha fa innahu yudawimu 'alaiha perhatikan di sini kata beliau bahwa saya manusia apabila dia tengah-tengah di dalam melakukan ibadah tidak terlalu berlebihan juga tidak meremehkan maka yang demikian ini akan menyebabkan orang tersebut menjadi yudawamu terus menerus di dalam melakukan ibadah menjadi apa istimrar terus menerus tidak mudah putus asa tidak mudah kalau fikum menyerah ini kalau dia di dalam menjalankan ibadah tawasud tengah-tengah kalau fikum pun kata beliau ama idastada fil ibadah adapun orang yang mereka berlebih-lebihan di dalam melakukan ibadah Barakallahu fikum yamalu wa yatrukuha. Pada ujung-ujungnya orang tersebut orang tersebut bosan wa yatrukuha. Setelah itu dia meninggalkan ibadah tersebut. Ini akibat tatkala seorang itu barakallahu fikum terlalu berlebih-lebihan ya di dalam menjalankan agama. Pada ujung-ujungnya dia bosan, setelah itu barakallahu fikum dia tinggalkan. Kata beliau barakallahu fikum hadza syai'un ma'rufun yang seperti ini adalah sesuatu yang sudah dikenal, sesuatu yang sudah diketahui. Artinya tatkala seorang itu berlebih-lebihan di dalam menjalankan ibadah, pada ujung-ujungnya orang tersebut futur. Pada ujung-ujungnya orang tersebut merasa bosan, ya. sehingga hendaklah tawasud. Jangan berlebih-lebihan, juga jangan meremehkan. Kenapa demikian? Karena seringnya manusia barakallahu fikum di dalam melakukan ibadah ima terjatuh kepada hulu berlebih-lebihan atau barakallahu fikum terjatuh kepada sikap-sikap meremehkan ya. Terjatuh kepada sikap-sikap meremehkan. Barakallahu fikum. Ini juga dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala di dalam kitabnya Madarijus Salikin ya. Al Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala menyebutkan ma amarahullahu bi amrin illa wali syaitani nazghatan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan satu perintah kecuali syaitan iblis dan bala tentaranya akan menggoda dari dua jalan imma ila tafriq wa imma ila ifrat digoda dari sisi berlebih-lebihan di dalam menjalankan itu terlalu hulu terlalu berlebih-lebihan ya atau yang kedua barakallahu fikum dibikin meremehkan sehingga meninggalkan kewajiban-kewajiban meninggalkan perintah ya ini juga salah ini juga keliru Barakallahu fikum. Kata beliau fa in fal insanu basarun la yatahammalu yang namanya manusia ya yang namanya insan itu basar manusia ya. Maka kata beliau fa idza saddada ala nafsihi lam yastati' apabila dia terlalu memasak-masakan kepada dirinya maka ujung-ujungnya dia tidak mampu dia tidak bisa Wa fi nihayati yatrukul amal. Pada ujung-ujungnya tatkala dia senang memasak masakan, pada ujung-ujungnya barakallahu fikum yatrukul amal. Ujung-ujungnya amalan tersebut ditinggalkan, ya. Lah ternyata berat yang seperti ini, ya. Barakallahu fikum. Maka sekali lagi al-wasat, ya. Wahada musyahidun ma'rufun Yang seperti ini adalah perkara yang dikenal Disaksikan ya bahwasanya barakallahu fikum orang yang dia berlebih-lebihan di dalam menjalankan ibadah pada ujung-ujungnya adalah orang tersebut menjadi orang yang futur. Barakallahu fikum. Sehingga kata beliau rahimahullah taala wa hunaka unasun ra'ainahum yatasaddaduna thumma fi nihayati inhalu minad din. Maka kata Syekh Saleh Fauzan Hafizahullah taala beliau menyebutkan di sana ada sekelompok manusia yang kami lihat mereka terlalu berlebih-lebihan di dalam menjalankan agama. Kemudian pada ujung-ujungnya karena terlalu berlebih-lebihan di dalam menjalankan agama in minaddiin. Mereka pun meninggalkan agama. Ya. Ini akibat terlalu tasyadud berlebih-lebihan. Barakallahu fikum. Karena haula'i urifa anhum tasaddudu wal hulu. Ya. Yang mana orang tersebut dikenal orang yang terlalu tasaddud, terlalu memberat-beratkan diri dan hulu, terlalu melampaui batas. Ya. Wa fi nihayati asbahumun harifin anidin. Pada ujung-ujungnya, pada akhirnya orang tersebut munharifin anidin menyimpang dari agama ya maka kata beliau hadhihi afatul hulu wal iyadu billah inilah penyakit hulu ya inilah penyakit hulu dan kita berlindung kepada Allah betapa banyak ya manusia yang terlalu hulu di dalam menjalankan perintah ya pada ujung-ujungnya barakallahu fikum mereka menjadi orang-orang yang munharif menyimpang dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau amal i'tidad, amal i'tidalu wa tawassutu fa hadhihi sabilun ilal istimrar wa Adapun orang yang tengah-tengah berjalan sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak berlebihan juga tidak meremehkan maka ini adalah jalan menuju kepada istimrar wasabat orang tersebut istimrar terus menerus dan sabat kokoh di dalam menjalankan Islam tersebut wahadihi sunnatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hadza fihi alhathu alal 'ala fil ibadati wal iktidai bi rasuli sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendorong untuk berjalan iktisad tengah-tengah di dalam melakukan ibadah. Tengah-tengah di dalam mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Menjalankan sebagaimana yang dicontohkan, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan barakallahu fikum setelah itu justru meremehkan li'ana kata beliau watarkul hului watasadut dan tinggalkan sikap berlebih-lebihan sikap memberat-beratkan diri li'anna hada bid'atun mukhalafatun di sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam karena yang seperti ini terlalu tasadut berlebih-lebihan ini adalah merupakan perkara bid'ah menyelisih jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sabdanya, "Wa man raghiba an sunnati falaisa minni." Barang siapa yang dia benci terhadap sunahku. Ya. Artinya dia tidak mau mengikuti dengan tawasud. Dia terlalu tasaddud berlebih-lebihan orang yang seperti ini telah membenci sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka Nabi mengatakan fa'laisa minni maka dia bukan termasuk golonganku sehingga kata beliau rahimahullah taala hadza kaqalihi taala ini persis seperti firman Allah Subhanahu wa taala wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsah yang tadi kita bahas barang siapa yang membenci agamanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam mereka itu adalah orang yang memperbodoh dirinya orang yang dungu faqad tabarra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhu maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berlepas diri dari sikap hulu dari sikap berlebih-lebihan di dalam beribadah fahadha fihi at-tahdhiru min bid'atil hului wa bid'atit tashaddud maka ini adalah merupakan tahzir peringatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari bid'ah hulu dan juga dari bid'ah tasyaddud ya berlebih-lebihan terlalu memberat-beratkan diri di dalam melakukan ibadah wal hathu 'alal i'tidali wa tawassuti fi umuri kulliha perintah untuk i'tidal wa tawassut tengah-tengah di dalam menjalankan semua urusan agama. Karena agama Islam adalah agama yang wasatun, agama yang tengah-tengah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-An'am 153 wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Sesungguhnya ini Kata Allah Subhanahu wa taala adalah agamaku yang mustaqim. Agama yang mustaqim adalah agama yang lurus, agama yang tengah-tengah bainal hulu antara sikap hulu dan sikap tasahul, berlebih-lebihan dan sikap meremehkan. Barakallahu fikum. Hada huwa sabilus sahih. Inilah jalan yang lurus. Jalan yang tengah-tengah adalah sabilus sahih, jalan yang benar. Wa huwa tariqatu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala yata fala yataqallul insanu muslimu amala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai seorang muslim itu melebihi amalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Barakallahu fikum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa juga Barakallahu fikum berbuka. Ya, kita pun demikian jangan terus berpuasa terus. Ya, demikian barakallahu fikum tidak diperbolehkan. <coughs> Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan kudwah, merupakan contoh sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Ahzab 31 21. Allah menyatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan buat kalian yaitu uswatun hasanah suri teladan contoh yang baik buat kalian bagi orang-orang yang dia mengharapkan untuk bertemu dengan Allah dan berjumpa dengan yaumul akhir yaitu yaumul kiamah. Barakallahu fikum. Wa hadza laysa tasahulan wala huluan. Perhatikan, agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bermudah-mudahan juga tidak berlebih-lebihan. La ifrata wa la tafriq. Dinullahi bainal ghali wal jafi' agama Allah Subhanahu wa taala itu tengah-tengah antara sikap berlebih-lebihan dan sikap meremehkan. Barakallahu fikum. Mereka orang-orang yang meremehkan ya, juga di sisi lain di sana ada sekelompok manusia yang suka berlebih-lebihan di dalam menjalankan agama. Ternyata di sana juga ada sekelompok lain yang terlalu tasahul, menggampang-gampangkan dari si agama. Ya, udahlah gak apa-apalah. Ya. Maka ya, dua-duanya yang seperti ini adalah salah. Maka orang-orang yang meremehkan din, meremehkan agama, mereka mengatakan inna dina laisa bisalati wal ibadah adinu bil qalbi. Sebagian orang ada yang mengatakan yang namanya agama itu bukan dilihat dari sisi solatnya, bukan dari sisi ibadahnya, tapi yang penting agama itu di dalam hati. Ini contoh-contoh orang yang tasahul, bergampang-gampangan di dalam beragama. Ya. Sehingga apa akibatnya? rukul akmal Karena dia bergampang-gampangan di dalam beragama, pada ujung-ujungnya mereka meninggalkan amalan. Ya. Hada jafin inilah orang-orang yang barakallahu fikum jafin, tasahul, bermudah-mudahan di dalam beragama. Ini juga disalahkan. Ini juga keliru. Barakallahu fikum. Kenapa barakallahu fikum? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita di dalam surat Hud ayat 112, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatghaw." Allah memerintahkan kepada kita semua, memerintahkan kepada Rasulnya, istiqomahlah engkau sebagaimana engkau diperintahkan dan berjalanlah bersama orang-orang yang taba maka bertobat bersamamu kembali kepada Allah setelah itu wala tadgha jangan berlebih-lebihan jangan melampaui batas juga jangan tasahul jalankan kama umirta sebagaimana diperintahkan ya barakallahu fikum inilah dinul Islam adalah din agama yang i'tidal agama yang tengah-tengah jauh dari sikap hulu dan juga jauh dari sikap tasahul. Wallahu a'lamu bissawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.